Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah Alladhi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad Wa nas'alullah ajalana wa awladana محمد ونسأل الله أجلنا وأولادنا وأهلنا من هير أمتي سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد Al-Mukarramun para alim ulama Abil khusus para satid asatidah yang saya muliakan segenap pengurus Majelis Al-Hidayah. Semoga semua hidupnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita doakan Bapak Kiai Soni yang saat ini istrinya alhamdulillah oleh Allah dikaruniai seorang putra. Kita doakan semoga putranya menjadi hamba Allah yang soleh dan semoga memberkahi orang tua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur pada Allah malam ini kita bersama dalam rangka pengajian rutin Al-Hidayah harapan dan doa semoga kegiatan kita ini bersama ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan salam bangga Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap berdoa semoga kita semua selalu istiqomah menjalankan sunnahnya dan semoga kita dicatat oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini menunjukkan bahwa al-hidayah dicintai oleh Allah. Tidak saya kira, tidak saya duga, saya seharusnya jadwal masih di luar Jawa, di Kepulauan Riau. Kok mendadak saya harus pulang, nyampe sini ternyata kiai dua orang pamit semua. Jadi nggak usah khawatir, Nanti terakhir kalau pamit semua malaikat yang diutus ke sini. Amin. Tapi semoga jangan malaikat Israel. Mutar kabeh kowe. Para jemaah yang saya muliakan, barusan kita bersama baca sholawat dan alhamdulillah setelah doa dilanjutkan acara ngemil. Pantes salam kiai nggak dijawab. Jawa wa. Insyaallah enggak apa-apa ya. Nih. Sebetulnya saya pengen bersolawat karena masih ngemil, nggak tega saya para jamaah. Tanda-tanda jamaah yang baik itu kalau kiainya nggak ngemil juga nggak ngemil. Nah, nah. kenapa para jamaah? Kiai itu kalau nggak ngemil, panitia yang pengertian itu nanti dibungkus dibawakan kiainya. Boro-boro dibungkus wedange kiai ditumplek iku lho para jamaah. Numplek sak gelas. Sarung lho disoki wedang. Iki sarung BAS jemure pakai hanger. Lah disoki wedang para Ini karena apa cintanya mek kiai, wedange disok nih kiai ini bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah yang saya muliakan, ternyata umat Rasulullah SAW ini punya kesenangan masing-masing. Senengan bapak-bapak habis makan kadang rokok, iya. Betul? Kesenangan ibu-ibu gampang, duit. Benar. Pokok wajah kusem gak duit duit. Dikasih belanja atau akeh, langsung mendadak kemerah-merahan. Inilah ibu-ibu. Namun di sini para jamaah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad itu biasa kumpul bersama sahabatnya, ya duduk-duduk begini ini, ngobrol-ngobrol. Wan Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyampaikan hubbiba ilayya min dunyakum salasun.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 Belum bisa timbang tambah elek. يا سيدي يا رسول Tausiah Permohonan doa kepada Bapak Arifin dari Cepu Dan Ibu Miftah Umin oh, Ibu Mintah dari Cepu Yang saat ini lagi sakit sekaligus Warga jamaah yang lagi sakit Cepu Gak disembuhkan oleh Allah Al-Fatihah Ya, yang saya Makasih. Rasulullah SAW menyampaikan, aku punya tiga kesenangan di dunia ini. Yang pertama atib, yaitu wangi-wangian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka kepada wangi-wangian, sehingga ludah Rasulullah itu harum. Ketika Nabi Muhammad SAW, ibu ngantuk ya, ibu ngantuk ya, Ketika Rasulullah meludah, ini nggak ada bekasnya langsung ditelan oleh bumi. Kenapa? Karena harum. Beda dengan Muhammad. Solo baru. Yang datang bukan buminya tapi lalatnya langsung datang. Senang Rasulullah kepada wangi-wangian sehingga kita disunahkan pakai harum-harum. Cuman masalahnya ini banyak salah kaprah. Karena Rasulullah seneng wangi-wangian, dikit-dikit orang dituliti minyak gitu. Dikit-dikit doseri gitu. Ada kan begitu? Apalagi, oh no, gue som Gak ngerti kadang-kadang minyaknya mambu telek lencong bareng karo itu. Jangan sembarangan ngoseri minyak orang. Kalau nggak alergi jadi pusing, betul nggak itu? Ya minyak tuh yang harum itu loh, yang harum yang sekiranya sedap lembut gitu nggak ya. Saya ini pernah ya, ketika maulid tangan dioseri dua parfum. Yang kiri tiga parfum. Geger saya ini punggung saya. Doser-oser. Wah akhirnya tambah mambu. Waduh luar jambar. Makanya hati-hati ngasih. Kasih dulu, tawarkan dulu. Oh doser-oser, oser-oser. Paham ya? Paham ya? Kalau yang mahal bagus, lembut. Ya. Aromanya lembut. Lawang sing 200 repes. Berapa? Dua ribuan doser dosernya uang nih. Uh, gak enak uang tak kuat Nah ini. Jadi hati-hati ya ini. Tapi Rasulullah senang harum-haruman. Kalau ada paham yang gak mau, harum-haruman, oh jangan biarkan aja. Yang penting kita pengikut Rasulullah SAW suka harum-haruman. Setuju? Setuju? Harum apanya? Bohiron wabatinan. Tuhir batinnya harus harum. Dalamnya juga harum. Kulitnya, parfumnya harum. Mulutnya nggak pernah gosok gigi. Ada nggak begitu? Banyak. Kadang-kadang sholat jamaah, Allahu Akbar. Sebelah saya nggak gosok gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Masya Allah. Sholat jadi nggak kusuk. Ada nggak begitu para jamaah? Ada nggak para jamaah begitu? Makanya ini ingat Allah itu indah. Allah senang keindahan. Allah senang yang bersih-bersih. Paham? Paham? Nah ini. Kadang-kadang maaf. Penampilannya tertutup auratnya. Ambune tekek kalah berarti. Pernah saya itu di kereta api itu. Kereta apinya penuh, Umpul-umpulan. umpelan pak tutup sampai kak ketok. Ikurungan apa menuso kadang-kadang pada jam Ternyata di sebelah saya ambune apa ke ya Allah. Astagfirullahaladzim ya mulai detik ini ya ibu-ibu ya sunnah di depan suaminya pakai aroma aruman ya parfumnya yang indah bulgari kayak bul bul bul terserah ini para ya oh yang harum-harum yang enak-enak ya para jamaah ya kasih tahu sama suaminya mas kang mas cocok nggak parfum ini waduh kenapa mas mumet tahu lagi jangan diteruskan itu Paham ya? Nah, Yang kedua Rasulullah senang sekali. Wan Rasulullah SAW sangat mengasihi wanita-wanita. Bukan menyintai. Mengasihi wanita-wanita. Karena apa? Ketika sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, wanita tidak ada harganya. Betul, betul? Betul, betul? Ketika Rasulullah SAW dilahirkan muka bumi, derajat wanita naik 3000 derajat Celcius. Loh, ngono cik kurang matur nuwun ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah cinta yang serba fana Tiada kekal penuh bencana Bukanlah cinta penuh tipuan Bukanlah itu yang ku harapkan Ini cintaku telah ku dapat Cinta kepada Nabi Ini cintaku telah ku dapat Cinta kepada Nabi Ini penunjuk jalan suci selamat hidup di dunia sampai akhirat itu ojo lagunya iwak peyek terus dilanjut badan dilanjut badan ini lagu aku ciptakan di Malaysia ini belum saya ransemen, tapi Al apal duluan betul ya nih Berikutnya Rasulullah wanita sangat mengasihi, mengangkat derajat seorang wanita. Jadi Itu para jamaah pantas kalau wanita-wanita banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang ketiga Rasulullah SAW menyampaikan kesenanganku, kecintaanku di dunia ini waju'ailat kurrota aini fis Kanjeng Nabi Muhammad SAW kerjaan yang paling disenangi adalah sholat. Beda dengan kita. Sholat kadang-kadang terpaksa. Duhur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Ya memang begitu, diapain lagi? Isone gur ngono tok ngaku paling enak suarane sedunia. Ketika asar masuk, Allah Akbar, Allah Akbar. Sholat maneh, sholat maneh. Kapan lereni sholat? Ini kita. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak. Ketika dengar adzan seneng, dengar masya alhamdulillah. Sehingga pantas para jemaah rahmatullah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sholat sunnahnya itu gak kena dihitung uh, apa hitungannya itu rekat sampai kakinya bengkak beda dengan umat Rasulullah bengkak krono kena rematik betul badan betul badan sampai istri Rasulullah ya Rasulullah Napa panjenengan kok salat tok? Wong kanjenengan pun dimaksum, dijamin masuk swarga. Tirasi kanjeng Nabi dawuh napa? Ini menunjukkan syukur saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sakit mboten kira salat sampai melentung kabeh. Sakit mboten kira-kira. Mboten sakit, mugi-mugi is eh, nirokne Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting begini deh. Kita mulai detik ini ketika dengar adzan senang kita mau sholat. Mugi-mugi sakit. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Salat tuh sing ikhlas, aja digawe-gawe. Salat duduh-duduhne wong. Dididik ngajak salat wong, dikira wong liya gak salat kaya apa. Ada enggak kira-kira? Waduh, salat tuh aneh-aneh, merem-merem, metantrang, macam lain-lain. Biarkan aja ya. Jadi kan Nabi Muhammad hobi banget salat, seneng banget salat. Mugi-mugi kalau panjenengan satu. selain wajibnya sunnahnya juga dikerjakan. Amin Allahumma Amin. Amin Allahumma. Ibu-ibu mungkin Pak Yai, lekak kakean solat wedi, badok kulo ireng. Krana yang tiang kakean solat ireng. Kebanyakan solat tidak menunjukkan bahwa batuknya ireng tidak ada itu. Paham? Paham? Lu sing ireng kosoknya aspal gue. Bukan berarti orang banyak sujud terus itu tidak. Wong cuma gerti tampaknya maplek gitu. Betul nggak itu? Betul nggak? Mosok sholat oh subhanallah. Yo ya pantas gosong kape. Biasa-biasa mawon salah pakan maplek, gak gunggungan. Nah niki. mungkin mungkin kalau panjang seneng seneng sholat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Pun dilanjutakan. Fakola Abu Bakar As-Siddiq Wakana nama ma'u ashabuhu julusan. Para sahabat ketika Rasulullah SAW menyampaikan kesenangan tiga hal ini, sahabat yang ngerumuni kanjeng Nabi. Beliau semua menyampaikan pendapatnya. Di antara sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Sayyidina Ali karramallahu wajha. Ya sekawan. Nopo tirase Abu Bakar as Fakola Abu Bakar as Kanjeng eh, Sayyidina Abu Bakar ngendiko dawuh Sodakta ya Rasulullah benar engkau Rasulullah benar engkau ya Rasulullah wa hubiba minat dunia dunya salasun di dalam dunia ini saya juga kesenangan saya tiga Abu Bakar juga tiga kesenangannya Napa kesenangannya Abu Bakar? Yang pertama, an-nadru ila wajhi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesenangannya Abu Bakar As-Siddiq niku pertama ningali selirane wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi wajah nur ala nur. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri أنت إكسر وغلي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله alaika. Lihat wajah kanjeng Nabi itu seneng banget buatan-buatan bosan-bosan nih. Kados ketika panjenengan tasik manten anyar. Nanti manten anyar, Bu. Bosone manten anyar ini apa sing halus? Yes, manten anyar nggih. Manten anyar mantun dijagongi ini lho, napa namanya? Dirame-rame iki lho. Dire Wah, selamatilah selamatilah selamatilah Masuk kamar, saling pandang. Yang situ melihat sini, sini melihat. <laughs> ya toh? Lucu kan? Saling pandang, gak bosen-bosen. Mantun yang dapur lihat wajah. <laughs> Ya saling pandang-pandangan. Mantun ngonten pantun nih. Cinta, banyak bintang di langit ya. Hanya satu yang bercahaya. Banyak perempuan di pasar, Dinda. Hanya engkau yang aku cinta. Wow, kenapa? Tidak bosan-bosannya. Tapi di sini Abu Bakar As-Siddiq melihat wajah Rasulullah SAW. Tidak pernah bosan. Seneng banget, Masya Allah. Maka disunatakan. Penerus Rasulullah adalah para ulama. Kita melihat wajah ulama. Sak deloan Pahalanya luar biasa. Gitu. Makane ulama sing ngaku ulama lek diwasi ku nyenengke. Lah ulama ratu adus. Rambutnya modol-modol, nggih to? Gak sabunan, gak gosok gigi. Ya Allah, ya senep sing melihat ini para jemaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut boten Bu? Ha nah, niki. Di sini para jemaah rahimakumullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Kesenangan yang pertama, an-nadru ila wajhi Rasulullah Muhammad SAW. Melihat wajah Rasulullah senang banget. Yang kedua, kesenangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa infaku mali ala Rasulullah Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hobinya, kesenangannya, harta yang ada diinfakkan kepada Rasulullah Diserahkan semuanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kambing, ini unta, ini sapi. Sapi nggak ada di sana. Ini, ya inilah. Semua hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Sehingga ditanya oleh Rasulullah, Ya Abu Bakar, kenapa kau berikan kepada aku semuanya? Apa sisanya untuk kamu? Ya Rasulullah, ada harta yang sangat mulia dan tidak ada nilainya. Apa? Iman yang ada pada dada saya. Bisa nggak kira-kira para jamaah? Ada ulama hartanya serahkan semua, ada nggak kira-kira? Gak koncoan ulama gak paten. Kan gitu para jamaah. Boro-boro serahkan semua. Engkota amal ya gak pernah mandek ya. Jalan jalan gak pernah. Karena apa? Gak diisi. Ya toh munyer seser sampai ke sana, ke sana balik mana? Balik lagi sana. Bodoh bodoh balik buat buanting ning luar kenapa Doain. Ya ini para jemaah. Ini saya menceritakan. Dicontoh silakan, nggak dicontoh silakan. Wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Barang siapa yang berilmu, yang ngerti, yang pernah dengar, nggak beramal, kan disiksa besoknya sebelum Allah menyiksa orang-orang yang nyembah berhala. Na'udzubillah min Mugi-mugi Wang beriki ilmu ilmune sakit ngamalaken. Ini niki ora. Dilanjut Nah, Ini nah, Terus kiai sampai semaput gak apa-apa terus nol. Yang penting aku semari mangan. Nomor tiga, kesenangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa ayyakuna ibanati tahta Rasulullah Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu seneng banget lek putrine niku di pek apa bojo niku alusi apa ora? Digaro kali Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar pengen duwe mantu Kanjeng Nabi. Kelaksanan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho niki. Makanya panjenengan sedaya tak dongaaken mugi-mugi mantune soleh. Niki penting para jamaah. Yang laki mugi-mugi anak laki dapat mantu soleha. Kadang-kadang prihatin para jamaah anak laki perempuan di rumah mulai alit nggih. Dididik di, ternyata dapat jodoh gak karu-karuan. Laraknya hati wong tua gitu. Gak benek wong tua, gak ibadah ya Allah naudzubillah min. Makanya dongoniku niku panjenengan sedaya ditambahi, diselipkan. Selain mendoakan anak-anaknya, Ya Allah, semoga besok kau berikan jodoh yang sesuai dengan kehendakmu, Ya Allah. Mohon para jamaah. Dilanjut, Mbak Dan niki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pengen gadah mantu Rasulullah SAW dilaksanakan kali Gusti Allah swt. Masya Allah. Maka Makanya ngapunten lek teng Jawa Timur. Niki lek wonten Kiai Nom laris. Laris banget wonten yang alim itu laris nggih, kuwabeh nawani gitu anu tak pek matung. Teng Solo belas. Kiai ra rumah belas mrene. Ojo oleh kiai golek pangan nangil Paling pol-pole dipakani berkat. Ya Allah sedih banget. Leres mboten? Leres. Oh, leres jadi. Salah niku para jamaah. Ya. Dianggap lewis wis mantune sugih anake bahagia. Mboten. Krono nopo kathah? tiang sing mantuni sugih krana mboten soleh soleha, masa Allah rumah tangganya berantakan leres mboten teng televisi niku uh suke-suke niku tiap hari perceraian perceraian gitu apa artinya itu semua tapi kata dari kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dilihat dulu adalah agamanya akhlaknya mungkin-mungkin mantu panjenengan sedoyo soleh soleha. wes soleh soleha, sokeh mana? ganteng ayu mana? saking gantengnya di rebutan uang lu lak mumet dhewe lu jamaah. Leres mboten? Lah niki kayunan ya bingung pisan. Wis ditambahi mugi-mugi sugih. Amin. Mugi-mugi soleh soleh amin. Welek. Ragilem amin. Ya. Tiga kesenangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berikutnya para jamaah Sayyidina Umar. Sedakta ya Abu Bakar. Benar engkau. Abu Bakar, benar engkau. Di sini Sayyidina Umar juga matur. Hobi bailai menat dunia salasun. Saya juga di dunia ini senang tiga hal. Tiga hal kesenangan saya. Apa di antaranya kesenangan Sayyidina Umar? Al-amru bil ma'ruf, al-amru bil ma'ruf. Sayyidina Umar senang mengajak hal-hal yang baik. Amar ma'ruf seneng banget. Mugi-mugi panjenengan sedoyo mboten bosen-bosen amar ma'ruf. Amin. Ajak-ajak, ajak-ajak mboten seneng. ini mboten usah ngelangil. Al hidayah ini panjenengan amar ma'ruf sedoyo. Seminggu harus dapat satu jamaah. Saya yakin setahun sampai ku aspalan sana jamaah ibarat jamaah. Leres mboten? Leres mboten? Ini hobi kita. Kita sampaikan kebenaran ini. Apa dikira yang menyampaikan harus membalik? Tidak. Kita semuanya berhak untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Di sini yang kedua, hobi Sayyidina Umar. Wan nahyuanil mungkar dan mencegah kemungkaran. Okay? Di sini wonten toto kromone, wonten cara-carane, wonten ahlake. Tiang mencegah kemungkaran. Lek krono wedi, neng kene wedi, neng kono ra wedi. Leres mboten? Leres mboten? Kowe oh, iya, aja main-main tak gecek kowe. Nggih. Huh. uang yang e ngalih main-main, hayo rek, main ke. Ini kenapa? Karena hanya takut. Tapi kalau kita dengan cara yang ma'ruf, boleh kita mencegah kemungkaran tapi dengan cara yang ma'ruf lemah lembut pikiran Kang. Sampean kok kerjaannya judi apa gak mikir? Sampean pernah menang? Ora, rade dah kalah piro? iyo, Sampean nak rung dodol lemah reng leren dah dah terus keluar bau baumu betekek dinding lapangan. Kemah kok orang mari-mari gue, Lah gini ini para kita sampaikan nasihat-nasihat yang baik. Paham para jamaah? Niki. Berikutnya yang ketiga, Sayyidina Umar radhiyallahu an hobinya wasabul khalaku yaitu memakai pakaian yang cukup sederhana. Sayyidina Umar ini kesederhanaannya luar biasa. Sehingga para jamaah rahimakumullah di sini diikuti oleh orang-orang daerah sana Timur Tengah. Ada satu negara nggak saya sebutkan negaranya. Ketika hajian itu nggak bawa ganti sama sekali itu. Katanya nirukan Sayyidina Umar. Mulai berangkat sampai mulai ya kuwi wesan para jamaah. Gak tahu ganti sampai mengetelisasi di sini para jamaah. Bener itu. Wah, oh, ambune kambing domba kurang apek mana itu para jamaah. Tak dungak nih sing urung kaji muga-muga ndang kaji. CR wong ngapek nih kono para jamaah. Nah, di sini. Artinya apa para jamaah? Sederhana ini tidak berlebihan. Ngono lho. Mosok gajine sing lanang rong yuto. Tuku pakaian 6 yuto. Kondi. Kondi. Berlebihan nih berjamaah Ramadan. Kadang-kadang orang berlebihan. Gara-gara mentang-mentang kaya. Pakai baju rangkap tujuh. Sampai metuntung krono. Tujuh ya berjamaah Ramadan. Pakai jilbab berlebihan. Rangkep berapa? Model sini miring Diundel-undel berjamaah. Kasih bunga. Dapat kecil bunganya. Sak piring para Saya barusan dari Kepri Kepulauan Riau. Di sana itu tradisinya kalau mau ceramah itu yang baca Quran perempuan di pojok gitu. Mas yo maklum jeng desa, desa. Ya. Karpe modis. Jilbabe rangkep telu, tak delok kuning, hijau, onok coklate. Variasi ini kalau ben ketok wong akeh sak piring sumpah kan baca Quran variasinya di sini sak piring ketika kamu baca auzubillahi minas dikenekne maneh berarti dikenekne dibiak maneh lho sak piring ku namanya berlebihan sederhana biasa aja para jemaah setuju mboten setuju mboten apa-apa berlebihan jelek sehingga apa Apapun yang terjadi di dunia, kalau terlalu banyak nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti itu. Ya padha karo ngombe ku. Kancane tak sitok kok dhek sak kerdus. Ya enak. Dulu metu tok gak ngrungokne kiai ceramah. Napa? Nguyuh tok jambat. Lah hal semacam ini, Pak. Monggo. Kita mulai detik ini belajar hidup kesederhanaan. Amin Allahumma amin. Berikutnya para jamaah rahimahullah, setelah Sayyidina Umar menyampaikan demikian, Fakola Osman radhiyallahu an, Sayyidina Osman juga mengutarakan kesenangannya. Sedat ya Umar, engkau benar Umar, yang kau senangi tiga itu benar. Namun di sini Sayyidina Osman juga menyampaikan, Hubbiba ilayya minat dunya salason, aku di dunia ini juga senang tiga hal. Apa di antaranya? kesenangan Sayyidina Osman isbagul ji'an, hobi Sayyidina Osman memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Hobinya. Sedekah makanan hobi. Dikit-dikit ngasih makanan orang, dikit-dikit ngasih makanan orang. Saya ini pernah nirukan para jemaah. Keluarga saya terus masak bungkusan, mobil belakang tak kasih nasi bungkusan. Maunya tak kelilingkan, entah berapa ratus atau ribu gitu, keliling sak Solo Baru untuk sak perapatan tek para jamaah. Balik mana? aduh gak sanggup para jamaah. Lho ono sing njaluk, eh, Pak, Pak pulau Pak, anak pulau kula ponakan kula tangga pulau Pak. Lho kabeh njaluk. Lah ini para jamaah. Mari terutama ibu-ibu di sini Sayyidina Osman hobi ngasih makanan orang. Tak doakan ibu-ibu kaya raya. Jangan pelit-pelit. Amin Allahumma. Amin. Niki. Yang kedua, hobinya suatu oryan memberikan pakaian orang-orang yang telanjang. Artinya apa? Orang yang nggak punya baju, orang yang bajunya jelek, pakaian jelek, ini oleh Sayyidina Osman dikasih. Kenapa? Sayyidina Osman seorang pengusaha kaya raya. Pantas beliaunya itu mampu memberikan pakaian orang-orang ini. Berikutnya yang ketiga, hobi Sayyidina Osman wa tilawatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Monggo ini kita tirukan. Engkei panganan wong gak sanggup, engkei pakaian wong gak sanggup, diterok ning nomor telu. Hobi ini membaca Al-Qur'anul Karim. Apalagi ntar lagi Ramadan, tak doakan panjang umur mampu beribadah di bulan Ramadan. Baca Qur'annya. Tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, tanggal 3 juz 3, akhir bulan hatam. Wah, ini penting para jamaah. Ibu-ibu apalagi siang nganggur baca Quran Ojo ngumpi tok percemar. Wis poso ngrumpi, mulutnya bau lagi. Uh. Ini Hanya percemar. Mari ini baca Al-Qur'anul Karim. Berikutnya Sayyidina Ali menyampaikan, engkau benar Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali mengutarakan faqala Ali karramallahu wajhah. Sudakta ya Utsman, hubbiba ilayya minad dunya salasun. Dalam urusan dunia nih, hobi saya juga tiga. Apa diantaranya hobi Sayyidina Ali? Al-khidmatu taif Sayyidina Ali itu hobine, kesenangannya menghormati tamu, ngerumat tamu, memuliakan tamu. Bisa buatan? Bisa buatan? Wonten tamu tak dungakan panjenengan dadi wong top kabeh. Dadi wong mulya kabeh. Pembantune 16 anu top pembantu 16 wis top-tope wong. Wong pembantu sitok kadang bayarannya lambat-lambat kok. Ini 16 ini. Amin. Amin. Dadi wong top. Ada tamu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Haji wonten. Pesen. Bu Haji istirahat jane ono. Setiap ada tamu ditolak, setiap ada tamu ditolak. Ini adalah melanggar syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamu membawa barokah. Datang bawa map, silahkan masuk. Gak duwe, sampaikan apa adanya. Yang terpenting kita menghadapi tamu, nerima tamu dengan cara yang baik, dengan wajah yang menyenangkan. Syukur kalau bisa memberikan suguhan. Tanya, panjenengan saking pundi, saking seragen, tujuannya nopo, nedi bantuan, monggo binararin. Lek enek panganan kayak ono pangan sampai war glegeken, engko lek ra sida njaluk duit. Nah, eh, percuma ya. Mikir sungkan aku wis waroke gak usah. Map napa mboten mboten siyos kan ngono berjamaah. Ini kasih kasih. Sehingga para jamaah rahimakumullah di pesantren dunia pesantren Nahdlatul Ulama, pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Ya ini nerima tamu mesti tiga suguhan. Leres nggih Sat nggih? Nah itu. Tiga ida harse, wah minum Ojo kayak sok wong Jakarta. Ono tamu tambah dibikin bingung. Tamu datang, "Pak, mau minum apa?" Kopi, teh. Duh, kayak warung nih batin ibaratnya. Seadanya sampaikan. Ada apa silahkan taruh begitu. Enggak usah ditanya. Pak Dar nggih? Enggak usah ditawarin, langsung dipersiapkan. Monggo daharin, monggo tunjuk langsung. Pak dahar, sampun jane kaliren niku jembalan. Mau Oh ditakoni lho gayane wong Jawa kan ngonten gitu. Monggo dahar sampun. Kapan? Ya kemarin. Wiki nah, iki mung belum. Itu tradisi yang kadang-kadang nggak -kadang bener juga. Siapkan aja kalau ada kasih makan. Saya yakin tuh mau berjamaah. Karena apa ingat tamu membawa barokah. Amin Allahumma. Amin. Tak cerita. Ini nyata. Saya ini pernah diundang pengajian di Jawa Timur Pulau Madura Pulau Madura masih ke timur lagi. Namanya Sepudi. Ayo, gak percaya percaya we. Sepudi namanya. Itu tiga kecamatan. Pulaunya besar. Masya Allah. Saya itu berangkat dari situ Bondo, kabupaten itu, naik kapal kayu berjamaah. Meh ambles berjamaah. Tujuh jam penumpangnya penuh karena tujuh jam ombaknya besar wis turu ra iso mumet ning pojokan wis ra roh kiai ora duyuwi ora jamarula. Lah toilet enggak ada. Masya Allah. Sirai kiai lho didik ora jamalah. Kowe derajat ning kono langsung hilang. Karena nopo Kapalnya kecil kayu lagi, penumpangnya penuh. Tapi ternyata Masya Allah Tradisi orang sana itu Diterusnya lagi cerita Terusakan buatan gitu ya, Tradisine lek ana tamu dari luar kota, gak kota ning desa, kalau di luar pulau, terutama kiai. Sak kampung ngasih dahar semuanya itu. Saya itu niku. Jadi pagi itu ada acara makan sehari sampai malam. Ceramai malam. Pagi ini kula ngejak kodam, ngejak rencang tigo. Kula pun apal dikabari lek teng mriku niki kabeh kei dahar. Lek di didahar tersinggung. Apa kiai ku gak ke kedahar? Apa haram pangananku ngoten para jamaah. Wah, akhire napa ronde pertama. Ronde pertama ini Allah suguhane. Wonten napa-napa. Dipangan ora oh, entek, mboten kate ngeten nak plek lang telah semua doyong ngoten. Lah kula pun paham ngoten niku ronde pertama kula makan satu sendok. Seret. Ayo iku sudah nanti. Terima kasih pun. rono nopo? Niki sampai sore acara makan. Lah rencang kula sing tiga niki, ronde pertama langsung diantem dua piring. Pindah maneh gelegek nur jamaah. Ronde ketiga, rumah ketiga meh pingsan nur jamaah. Kula jek sehat wong sak sendok. Lah sak sendok ping 100 omah apa gak satu sendok ora jamaah. Lha niku napa? Krana ngamalaken niki wau sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan setyo. setelah mireng yang teniki sakit ngamalaken amin Allahumma amin. Lek randwe suguh, ono kopi kasih kopi. Ada susu kasih susu. Enggak ada apa-apa kasih air putih kalau tidak malu. Mosok waduh-waduh tamu ke Surabaya, air putih ton. Alasannya, monggo ngucu air putih niki sehat loh niki batin wonten anu nih, nggak ada kolesterol batin raimu wong kuwi medhit ora jamar. Nah, ini ngeten iki wae. Nggih. Monggo mugi-mugi saged amalaken. Siapa yang beri contoh duluan? Yang mengingatkan suami-suami, yang mengamalkan ibu-ibu. Masya Allah. Amin Allahumma. Amin. Dilanjut, bapak. Allahumma salli ala Muhammad. Kesenangan Sayyidina Ali yang pertama yaitu nyuguh tamu menghormati tamu. Yang nomor dua wasomu fisoif yaitu Sayyidina Ali itu senengane poso di kala musim panas. Uh, masya Allah. Teng Saudi Arabia, teng Arab ini pun panas. Aduh. Boro-boro teng Arab, teng Solo mungkin. Gitu. Mboten percaya binjing? Teng alun-alun kidul gak usah kelambenan coba. Rong jam mene Mulai melocot kabeh ora jam. Lha poso senengane. Makanya masa Allah kalau dibandingkan puasanya para sahabat, kalau panjenengan sedaya mboten wonten napa-napa nih. Makanya Ramadan ini kita sambut dengan hati yang senang. Puasa kita itu enak, betul ya? Panas ngiyup, gitu. Ning omah enek AC. Ra enek AC yo ya dikipasi. Ra duwe kipas kok nyebuli sing lanang. buli kan padha ae berjamaah ya. Angin enak kita ini. Makanya mau moga poso ini kalau pesenakan ibu-ibu enggak nggak ada utang poso tahun lalu yang lupa hampir berapa bulan ini lupa segera dibayar, okay? segera dibayar. Para jamaah yang saya muliakan kesenangan Sayyidina Ali yang ketiga bubis bisawf yaitu Sayyidina Ali ini hobi bermain pedang. Ketika ada perang Sayyidina Ali minta di depan. Beda dengan umat akhir zaman. Lek perang delik ning buri. Terus mboten. Artinya napa para jamaah? Bela diri ini juga ini adalah sunnah. Hingga kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ajari anakmu mana. Artinya apa? Belajar no perang, belajar no bela diri, olahraga dan lain sebagainya. Paham mboten? Olahraga ini penting bu. Oke? penting untuk menjaga kesehatan. Kesehatan ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib dijogo pagi senam, sore main badminton, senajan kalah tower aja marang Aja guyu kowe tak kopetake pisan. Kula ni terus terang, masih ngenten kula nggo olahraga, main badminton dijak Pak Yai Soni teng kantore mriko. Mulai tahun pinten kalah tok kula ni para jamaah. Lho ngarek-arek gak wedi kualat te kiai mesi marang ngawur. Mari nyemes njaluk ngapura kasep kowe rek. Masya Allah, ya mentolon. Lah wis bolawe ning anu geyet Israya Kiai mak tawak Mas. Yo yo yo. Jane ku wis dendam mulai dulu. Tapi dibersamakan waktu main badminton kan ngoten para jamaah. Insyaallah benjing main malin. Karena apa? Ini jaga kesehatan, nggih. Ibu-ibu juga demikian, senam olahraga Bu, jaga panjenengan sedaya, nggih. Napa sing dabi niki panjenengan jaga tubuh Bagaimana body bagikan kesehatan, kanggo suami nilainya iba ibadah. Tapi nggak jenengan nggak usah melok aerobik aerobikan. Oh goro-goro denger ceramah begini besok beli setrit yang kau wetat sampai raiso ambekan melok senam kayak walang kekek luar Nggak perlu. Di rumahnya diatur sendiri gitu. Wong sekarang masa Allah apa yang tidak ada televisi? Pagi itu ada panduan senam gitu. Iko di kamarnya untak-untak karpet dewi ah, ini terserah kayak bar jamaah dia. jaga. Ini penting sekali. Jadi hobi ini Sayyidina Ali adalah main bela diri menikah. Dilanjut mboten Pak. Fabainama hum dalika idja Jibril ketika mereka berdialog ngomong-ngomong ngenten Malaikat Jibril datang dan berkata, Arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala lama sami'a maqalatakum. Dan Allah menyuruh aku datang kemari. Malaikat Jibril datang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar apa? Percakapan para sahabat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amaraka antas alani amma uhibbu in kunta min ahli dunya. Dan Allah memerintahkan kepadamu ya Rasulullah, kepadamu Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk apa? Untuk bertanya tentang kesenangan apa kepada malaikat Jibril. Andai kata malaikat Jibril ini menjadi ahli dunia, jadi penduduk dunia. Akhirnya faqala tuhibbu in kunta min ahli dunia Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, andai kata engkau jadi manusia, apa yang kau senangi? Apa yang kau cintai?" Di sini Jibril menjawabnya, kesenangan malaikat Jibril yang pertama. Kata malaikat Jibril, irsyadud dolin Malaikat Jibril hobinya, senangnya membimbing orang-orang yang sesat. Ini kesenangan yang pertama. Mula-mula panjenengan sedaya boten usah bosen-bosen. Sampaikan kepada mereka yang saat ini lagi tersesat, gak temu arah, gak dapat jalan menuju hal-hal yang sempurna dan yang baik. Moga sampaikan, gak usah malu-malu. Karena apa? Malaikat Jibril tidak bosan. Ini kesenangan yang pertama. Yang kedua para jamaah rahmatullah, kesenangan malaikat Jibril wa mu'anasatul uryan ilqanitin menghibur orang-orang yang ahli ibadah. Niki. Lha niku kalau panjenengan sedaya monggo. Kalau ada orang yang ahli ibadah bagaimana kita berusaha mereka bisa senang. Jangan tambah dimusuhin, jangan dibenci karena mereka adalah saudara kita. Paham boten berjamaah? wonten rencang ingkang susah ditanya, "Mbak, apa sampean kok susah?" Anu, oh gini lho, kasih solusi. Jangan dihubung hubung Ya wis minggat tok pisan gak apa-apa. Bagus minggat ae wis. Jangan. Kasih solusinya bagaimana? Datangi saudara kita yang susah, saudara kita yang menderita, bagaimana mereka bisa semangat untuk hidup. Paham para jemaah? Paham para jemaah? Damanya wa mu'anasatul uryanil qanitin. Menghibur orang-orang yang ahli ibadah. Dilanjut betul. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, terus siap yuk ben gak ngantuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah salatullah salamullah صلاة الله سلام الله على ياسر حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسر الله على ياسين حبيب الله Jam 10 kurang 20. Dilanjut mboten nih. Jenengan keburu napa mboten? Jawane keburu napa? Kesusu mboten? Kesusu napa mboten? tiang keseson mboten sae. Ya. Ta'anni minar rahman ta'jal minas syaitan. Nggih, Ustaz nggih? Ngaten nggih. Lek keburu-buru nih pegawai ini setan. Tapi lek alon-alon ini adalah sunnatullah. Amin Allahumma. Amin. Kalau tak dongeng malik. Kalau ini pernah nggak ada kang mas yo ngiyai pisan, wong yo kabeh ngiyai. Senengane keburu-buru mawon kang mas. Niki mboten nih mboten, cerita cek dadi perbandingan. Wes keburu-buru hobine turu. Lah turu wis tuwek lho ning kamare mak kula mawon. Wah akhirnya nopo Punya jadwal khotbah Jumat khotib. Lek teng Jawa Timur lek pun Salatu wassalamu alaihi. Nah, niku. Niku berarti pun dhuwur. Wes niku panceti mawon para jamaah. Akhirnya nopo berjemaah, sampun adan jadi ya keplak kali mak ulo. Ayo tangi-tangi iku bagiamu kok tamu ibu. Ayo tangi. Udah keburu-buru udah menawa karo mimpi. Wah, akhirnya keburu-buru kelambenan kali melampak. jukok sorban kok keliru klambine mak kula para saya itu niku. Ya padha ijone senengane mak kula wong jeneng muslimat NU klambine ijo. Wah, terus gak terus. Ketika khutbah dengan pedenya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil amya wal muslim. Jamaah ini mesem sedaya Lah kok dhek dhek pede? Mantap khutbah kuwi Tambah sewombong orang jamaah Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ten mantuk-mantuk. Jamaah tambah kekel. <laughs> Jadi pun mau mantap. Suaraku makin enak ini paling baru jamaah. Muantun khotbah dengan semangat pedenya niku. Pun sholat langsung imam. Wong korik juga. Wah, aku suaranya pel Quran. Muantun ngonten sholat ngimami susufakum liqomatis sholat. Astagfirullahaladzim. rahimakumullah. Ngonten lihat tiang mitanan niku. Loh? Kok enek nih, Kok ana gulune? Iki lak klambene makku iki lho, Akhire orang sholat boten tahan langsung ke ngimami sing burine. Lah napa gara-gara keburu-buru njukuk sorban keliru klambine mak kula. Ah, ini hati-hati mangkane ta'ani minar rahman tajal minas syaiton. Ben-ben lek pas uh, hadir wonten Solo lek panu keng ceramah mriki mau. Bagus bagus. Lah niku mengke rasane cerita klambine mae kan ngoten warah jamaah. Ya masuk pantes sorbanan no klambine mae kan ngoten. Kebayak niku lho para jamaah. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. sini. Kesenangan malaikat Jibril yang pertama irsyadud dhalin membimbing orang-orang yang tersesat. Yang kedua para jemaah rahmatullah wa mu'anasatul uryanil qanitin menghibur orang-orang yang lagi yang ahli ibadah. Orang-orang sing ahli ibadah dihibur bagaimana senang. Sakit buatan para jemaah. Sakit buatan para jemaah. Oh, ini. Dadi wong ahli ibadah nyenengke ngono para Oh, cok bikin sumpek wong tok. Rono sambat. Rene sambat. Ngerti sambat? Ngeluh itu para Jambar. Wong menung-menung. "Yu kowe gak krungu to, Yu? Aku nelu wong yuk, jane, Yu. Mosok sampean gak krasa?" Wong dewi dhewe kerasa kerasa nih wong. Lah ini para jamaah. Nah, di sini nomor tiga. Hobi oh, malaikat Jibril. Wa muawanatu ahlil iyalil mu'sirin menolong keluarga yang sedang kesulitan. Artinya apa berjemaah? Le enek wong susah, le anak wong menderita, le anak wong sulit. Hobi malaikat Jibril bagaimana bisa mengentaskan kesulitan itu. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya sakit. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kita ini pada saudara para jemaah rahmatullah. Lek wonten harta kasihkan sebagian harta. Lek wonten tenaga kasihkan tenaga. Lek wonten pikiran kasihkan apa yang bisa sekiranya manfaat buat orang lain. Sakit mboten para jemaah. Mugi-mugi sakit amin Allahumma amin. Dan Berikutnya wakola Jibril, setelah itu Jibril menjelaskan. Setelah tiga hal disampaikan, lalu Jibril menjelaskan. Yuhibbu Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu min ibadi salasu hisalin bahwa Allah yang Maha Agung menyintai hambanya dalam tiga hal. Malaikat Jibril nyampe akan datang sahabat kalian Rasulullah niku wau bahwa Allah niku menyintai hambanya, nyintai kawulone dalam tiga hal. Nah mawon engkang dipencintai, dikang senengi dening Allah? Yang pertama badlul istitoati melihat hambanya yang mencurahkan segala kemampuannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah termasuk kula panjenengan sedaya. Amin. Lho niki para jemaah, gak gampang pengajian kados ngeten. Bener. Niki malam napa nih? Aku selalu dino rek. Nek apa kira? Malam Selasa. usom bediding. TV bagus, disulam jual bubur. Naik haji. Para jamaah yang saya muliakan. Kalau bukan karena cinta kepada Allah, ngapain kita datang ke masjid begini? Betul betul. Betul betul. Saya estu loh ke para jamaah. Persiapannya loh <laughs> luar biasa. Persiapannya mulai maghrib, kalau perlu mulai asar. Masang jilbab itu loh. Gitu sing jabo ungu agak mateng, sing biru agak muda, manis banget itu. Ono sing abang ireng persis agak tunteng ora jebule. Ya gitu. Oh, ini nih masa Allah penuh dengan perjuangan. Saya tadi lewat sana ada yang jalan kaki, masa Allah satu langkah dah berapa pahalanya? Berupaya bagaimana untuk taat pada Allah swt. Tidak bosen, mulai tahun piro tetap ngaji, Lek perlu sampai wafat. Amin. Nah kenapa? Mencurahkan segala kemampuannya. Dalam rangka untuk taat kepada Allah SWT. Niki luar biasa. Nikilah tondo-tondo. loh hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. yang bagi lil jahil ayaskuta ala jahli. Wala lil alimi ayaskuta ala ilmi. Gak sepatutnya, gak pantas wong kang kurung iso diam atas kebodohannya. Lan ora pantas wong kang alim diam atas kealimannya. Mugi-mugi engkang bodoh, engkang alim dados tunggal. Insyaallah sedoyone alim. Amin Allahumma. Amin. Dilanjut mboten. Engkang pertama menikah. Orang yang mencurahkan segala tenaganya dalam rangka untuk taat kepada Allah Masya Allah niki mengke wangsul tasik ibadah malih. Persiapan gak ini kopi sing lanang, gak ini witang sing lanang. Nuru-nuru eh gitu. Gitu. Kadang anake enam sing sitok cek sinau, sitok rewel, sitok mentret, aduh pun macam-macam ya. Gitu. Sampai jam setengah sebelas Gorong turu pun jam sebelas dalam sedaya nurut nurut nurokne anu. Ah. Gitu mari nurokne anu rewel maneh jaluk kopi. Waduh maneh. Pon tileme jam siji. Allah jam tiga tangi tahajud. Amin. Pengen patos ridhone Gusti Allah. Tahajud bengi Allah. Wong tahajud yo cek anu maneh. Waduh, jam. Subuh tangi jam setengah gangsal. Masya Allah, saat derenge sholat mempersiapkan di dapur, Nopo yang perlu dipersiapkan. Mantun ngonten mantun sholat persiapan lagi. Terus ibadah-ibadah dalam rangka segala tenaganya dicurahkan dalam rangka untuk taat kepada Allah. Niki ingkang pertama, kawula ingkang dipun cintai dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini kados bapak-bapak. Wagi kerja ada yang ke kantor, ada yang gini, masya Allah. Sudah jam pulang, seharusnya pulang. Ditelepon ngambil bose. Tidut, tidut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ojo mulih sik kowe. kanca nono kiai main badminton sih Sampai maghrib jane ra rido, nyuwumes sirain ndase kiai ini tuwas. Jane ra rido niku. Napa nih krana pengin taat pada Allah, ndak apa-apa silahkan. Mantun koten maghrib isak dua puluh empat jam waktu untuk ibadah kepada Allah niki ingkang pertama tiang ting dicintai dening Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah termasuk kula panjenengan sedaya. Amin. Wah, lek dilem kemayu nih ya Allah. Eh, dilem lambene cilik-cilik nih. Masya Allah. Ketinggal ya. Sing ngarep-ngarep iki barisan. Jane mburi nggih sami mawon gak ketok rada ndingkluk ngoten. Gayane tiang lek kemayu kan ngonten. Pon yang pertama, Allah cinta. Tirase malaikat Jibril terhadap kawulon yang akan mencurahkan segala waktunya, segala kemampuannya dan rangka untuk taat kepada Allah swt. Nomor kali para jamaah wal buka dan nadamati Allah cinta banget terhadap kawulan yang engkang menangis ketika menyesali kesalahannya. Allah senang melihat ambanya yang salah ngaku salah, Gak ngaku ahli swarga tok. Dianggap wong lion rokok tok. Di sini para jamaah, malaikat Jibril menyampaikan, Allah cinta terhadap hambanya yang menangisi, menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah ini Masya Allah. Mula niku kalau panjang sedaya, dieleng-eleng sedaya dosane. Ya Allah, aku tahu ngedak wong. Ya Allah aku tahu gini, ya Allah aku tahu gini. Kenapa? Menyesal, nangis, neteskan air mata. Allah senang melihat hambanya yang semacam itu. Nangisnya kapan? Jangan di sini. Lek di sini nangis gunggungan itu jamaah. Ngerti gunggungan? Apa yo? Gunggungan yang bahasa Solo ini apa? Aleman dulu yo. Wakah wong nangis, gak enak wong guyu ya e, bro jamaah. Patah nih tong TV. Tong TV, pas kamera, sorot kamera itu tulul ya sih. Kamera rono belum mana? Wonten niku. Nangisnya gak ikhlas. Ketika sendirian masa Allah. Setiap malam ku berkenan. Lanjut betul. Teteskan air mata. Dan boten baca istighfar ya Allah. Kenapa saya dulu melakukan dosa-dosa? Allah senang banget melihat hambanya sing dosa ngaku dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Laras mboten? Laras mboten? Ini modelnya dosa nu sekedih, amin. Niki modelnya dosane sedikit. Amin Allahumma. Mugi-mugi wangsul kayak beri kalau Gusti Allah dihapus toyo, Amin Allahumma. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا mula sekali Astaghfirullah. Allah. Lah di sini para jamaah terasa malaikat Jibril wal buka oin dan nadamati. Allah senang melihat ambanya yang menangis ketika menyesali kesalahan ini. Monggo kula panjenengan sedaya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan kita sesali. Nyesali ini bahasa Solo napa? apa? Eh? Sitok atau orang jawab rek? Waduh jawab. Kenapa? Mbok Ton, tun nggih. Eh, krungu kula mbok tun. <laughs> mbok tun dodol payek teng mriku kan, Mari. Getun nyesel atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Monggo mulai detik ini kita berhenti melakukan dosa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Masya Allah. Yang terakhir. Malaikat Jibril menyampaikan bahwa kesenangan Allah melihat hambanya kepada hambanya yang ketiga, wasabru indal faqati. Allah senang melihat hambanya yang bersabar ketika menderita. Ketika angel, ketika sulit, ketika diuji oleh Allah, sabar. Sabar itu kapan? Loh ini masalahnya. Sabar itu kapan? Sabar itu adalah barengnya ketika kejadian itu. Ketika masalah kejadian itu langsung sabar. Bukan kejadian sekarang sabarnya tiga tahun lagi. Tidak berjamaah. Nah, ini penting kesabaran. Inna Allah ma'asabirin. Wong sabar kuwi para jamaah. Gusti Allah pasti membantunya. Gusti Allah pasti menolongnya. Kulo panjangan sedoyo tidak akan lepas dari permasalahan. Leres buatan? Leres buatan? Nampak sekali wajah bermasalah semua. Karena apa? Gusti Allah nggak milih kawulane sebagai hamba pilihannya. Gak dipilih oleh Gusti Allah. Sebelum hamba itu diuji oleh Allah. Ujian itu dengan kesulitan, kesulitan, kesulitan. Wa in rodiya istofahu. Ketika ikhlas ridho atas ujian Allah menikah. Istofahu baru dipilih kalau Gusti Allah. Sebagai hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Perjamaah yang saya muliakan tak bicara ujian. Gusti Allah ini ujinya buatan sepindah. Pertama, diuji dari luar rumahnya. Lulus sabar. Delalah duit tonggok jawah hati. Pitike dihantemi. Sopoponi dirusak, dirasani, dipleroi, dizolimi sabar, tetap baik dengan orang itu. Lulus. Nomor dua. Setelah dari luar rumah, diuji dengan dalam rumahnya. Diuji anaknya nyelelek, anaknya nakal. Ada masalah, anaknya jadi fitnah. Diuji fitnah, fitnah, fitnah. Karena anaknya tetap sabar sabar semuanya sandarannya kepada Allah pun lulus top sing lanang diuji teko anake sing wedok diuji teko anake lulus nomor tiga diuji lagi oleh Allah yang perempuan diuji suaminya aneh-aneh sebaliknya suaminya diuji dengan kecerewetannya seorang istri lulus tetap sabar amin amin, amin. Terus delalah aneh. Dulu nggak begitu loh istri saya. Kok mendadak sekarang begini? Gimana itu ya? Ingat, oh ini ujian Allah nggak apa-apa deh. Wes bu, ngomong oh, mulai su sampai bengi, sampai untumu rontok bu. Gak apa-apa. Aku rambut masak nih rapopo. Aku radian rapopo. Oh ngaku sendiri gendaan. Loh, loh. Sabar itu gak sabar berarti itu. Itu putus asa. Diuji suami istri diuji kesabaran. Ini harus dibarengkan para jamaah. Gak enak, gak enak. Ketika diuji dengan hal-hal yang gak enak, tetap sabar baru dipilih oleh Allah. Oh iki bener-bener loku sing apik. Amin Allahumma. Pun diuji rumah tangganya, ujian lagi, diuji ekonominya. Niki kadang-kadang yang buatan kuat diuji ekonomi ini. Gitu? Ketika Cik Sugih masa Allah sayangin yang suami jantok. Suami baru datang langsung disambut dengan tolak al-badru alaina. Kau <laughs> no hadroh cukup nih wajan. Wajannya ini dikudung nih yang bojone. Kenapa? Ketika duitnya masih banyak, masa Allah masih agak ganteng. Masa Allah. Masih enak diuji. Ketika suami sudah mulai nggak berproduktif, nggak ono asile loro-loron tok, mulai jadi sing wedok. Hm, dunia tidak sekecil daun kelor. Di pasar banyak laki-laki lain pun mulai niki. Niki diuji diuji terus. Ingat Bu ya, niki ujian panjenengan sedoyo. Sehingga apa? Lek wis gak gelem sing lanang, sing wedok pamit timbangan yang menderita lebih baik aku kerja kerja kemana-mana lewis towek aja kerja ngelamar ning mall Yura ya payu payu dari satpam ya dari bandule bom gue para jamaah lewis towek akhirnya apa kerja ke sana kemari Masya Allah saya ini mendapati orang semacam itu ribuan di Batam saya kan ada majelis taklim ketika ada buangan TKI TKW dari Malaysia Singapura itu itu terdamparnya di Batam Tak tanya permasalahan ini. Ekonomi krono nggak sabar ambek sing lanang ketika sudah mulai tidak produktif. Lah panjenengan sedaya monggo. Kalau panjenengan sedaya berapa rumah tangganya mengingat ketika masa lalunya. Cek podo nome, cek podo angele, pernah enak, sulitnya ya juga harus bareng. Setuju mboten? Setuju mboten? Ketika suami udah nggak produktif, bilang, "Kang, gak popo sampean gak duwe duit, wis ayo keluwen bareng, mati bareng. Nah, baru top iki. Ya ngonten. Tak dongaaken panjenengan sedaya rezekine fi baladi wonten negrine dhewe. Amin. Rezekine wonten lingkungane dhewe. Amin. Ra usah ado muki Mugi-mugi panjenengan sedaya angsal rezeki sedikit barokah. Amin Allahumma. ini pas-pasan sedikit nyekolahne anak, ngulihane anak S1. Amin. S2. Sanggup. Amin. S3. Amin. S rong tremos. Sampai tope para jamar. rong tremos ya. Lah ngenten niki para jamaah mula. Monggo di sini Allah Subhanahu wa taala seneng cinta terhadap kawulane sobar ketika menderita. Jadi monggo panjenengan menderita dan tidak ini tergantung cara kita menyikapi. Paham nggih? Wonten tiang niku tabungane kantun rong miliar, nelongso uripe. Sedih, gak iso mangan, gak iso anu. Kenapa? Tabungan saya Pak Yai tinggal 2 miliar. Lah kenapa? Dulu 40 Pak Yai sekarang tinggal 2 miliar. Gimana Pak Yai? Pak Yai. Lah nyapa nangis wong Kiai ini ora duwe kok. Kenapa? Karena nggak sabar. Lek tiang sabar mboten nggak ada yoter ya, nggak apa-apa. Sandarannya kepada Allah. Wong lahirnya nggak nggak apa-apa. Terus mboten ikut nggak apa-apa. Wonten tah tiang lahir langsung jilbaban. Wonten tadi tiang lahir langsung ke wadrok. Nggak ada. Monggo dipikir sing cara jernih. Sepele mawon cara berpikirnya. Gusti Allah ini kadang berikan kenikmatan kalau panjenengan sedoyo. Makanya nggak ada istilah menderita. Kita ini bahagia. Amin Allahumma. Saes lho. Bahagia nikmat. Dar nopo-nopo enak. Tilem nggih nyenyak. Saestu. Ajeng nopo-nopo sakit. Paham gak? Teng mal masa Allah sedina ora mulih ya kuat. Senajan ratu kutuku belas. Gur ndelok air tok Orang jamaah. Nggak saya ya nggih ngoten niku, budal isuk mulai sore. Nah ini kita jamaah. Kadang-kadang nih kadang yang sepas yang buatan gadah pengen nyeneng nih anake ben anake sabar. Abe bodohan napa lek mriki riyaya napa Bak dan wis tanggal pituli korong dua dua belas. Ora dua dua piye sing lanang turu ora megawe. nyeneng niana eh. Mak, tukokno klambi. Ya saya sesuk neng mall. Gak neng mall neng mall serapopo kono kono anak ejak melaku muter mulai isuk sampai sore. Mak gak tuku, ndelok sik perbandingan harga. Jane ora power apa-apa karo jamaran. Lah ngenten iki krana napa? Krana sabar Gusti Allah seneng. belum tentu kepada orang yang kaya. Leres mboten baru jamaah. Mangkane kula panjenengan sedaya wajib ngata-ngatai syukur dening Allah. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي Gusti Allah jamin sapa wong ingkang ngakeh-ngekei syukur nikmate dipun tambah dening Allah saestu pun. Panjenengan lek pengen ningkat sedaya kejahteraane hidupane kuncinya gampang mawon syukur ditingkatakan ditambah kali Gusti Allah lek pun kufur gak nerima pandemi Gusti Allah azab kesengsaraan yang bahkan menimpa kepada orang itu naudzubillah min Dalik pun cekap semonten mawon. Mugi-mugi pertemuan kula panjenengan ini niki barokah manfaat. Mugi-mugi panjang umure. Mugi-mugi rezekine kathah barokah. Mugi-mugi hajate dikabul dening Allah. Mugi-mugi kesulitan yang kau hindarkan ya Allah. Putra putri ini soleh solehah, rumah tangganya bahagia bagikan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya fauna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya fauna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya fauna. Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurratayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mu'ayyu ya ramadud ya ghani ya bihalalin haram ighfirlika amman sibak. Rabbana atina min ladunka rahmatan min amrina rosada Rabbi yasir wa la Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bil khair Rabbana atina Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin sekali lagi kita bareng-bareng baca ya Rahman rahimin istighosan Mungkin-mungkin, Sudah yang ditikabul dening Allah